Dan juga yang lebih besar daripada itu, kenikmatan berupa keislaman dan hidayah. Betapa banyak mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, mereka bergelimang dengan berbagai macam kesesatan dan kekafiran. Tetapi kita menjadi muslimin. Kita menjadi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini juga kenikmatan yang lebih besar. Dan juga kenikmatan yang tidak kalah besarnya. Bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman dan bimbingan berupa Al-Qur'an. Dan Allah jaga pula sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu wa taala di samping menurunkannya dan juga Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya kata Allah. Sehingga Al-Quran lengkap 30 juz. Tidak berubah satu huruf pun sampai hari ini. Tidak berkurang, tidak berubah, tidak berganti. Allah jaga huruf per hurufnya. Bahkan bukan hanya lafadznya Allah jaga, tetapi juga maknanya Allah jaga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga makna dari Al-Qur'an? Allah jaga pula sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata para ulama, kalau saja sunnah tidak terjaga, niscaya Al-Quran akan berubah jauh makna-maknanya. Mereka akan nasirkan dengan seenaknya. Tetapi Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga pula sunnah-sunnah nabinya dengan riwayatnya, dengan sanadnya sehingga Al-Qur'an bisa dijelaskan dengan sunnah demi sunnah. Dijelaskan dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nashkuruhu subhanahu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan yang namanya syukur di samping ucapan alhamdulillah juga kita harus meyakininya dalam hati bahwa ini kenikmatan. Dan kita harus mengikrarkan dalam hati bahwa ini benar-benar dari Allah. Kalau tidak karena Allah, kita akan menjadi kufur. Kalau tidak karena Allah, kita akan menjadi sesat. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah membimbing kita ke jalan ini. Dan kalau saja Allah tidak membimbing kita ke jalan ini, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Karena Allah menyatakan dalam ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau selalu memberikan mukaddimah pembukaan dengan kalimat mayyadillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. na'udzubillah min dzalik. Maka ibn kaum muslimin. Sedang Jumat yang berbahagia. Berarti kalau kita menjadi muslimin, ini nikmah azimah, kenikmatan yang sangat besar. Berarti Allah menghendaki kita mendapatkan bimbingan. Berarti Allah dengan rahmnya, rahmatnya menjadikan kita sebagai seorang yang mendapatkan dari Allah taufik. Maka syukurilah dengan ucapan kita dan keyakinan kita. Dan ditambah dengan bukti-bukti pengamalan. Karena yang namanya syukur, kalau tidak dibuktikan dalam bentuk pengamalan, maka tentunya itu bukan syukur yang jujur. Itu hanya kedustaan di lidah. Alhamdulillah kita menjadi muslim. Tetapi dalam hati dia, dia tidak yakin kalau itu kenikmatan. Sebagian manusia mengira bahwa itu ikatan yang berat. Itu merupakan belenggu-belenggu. Dan dia ingin lepas dari belenggu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian manusia merasa bahwa aturan-aturan Islam merupakan sesuatu yang membelenggu dirinya. Tidak bisa bebas berbuat apapun. Ini azakumullah. Bukan syukur namanya. Lidahnya menyatakan Alhamdulillah. Tetapi hatinya tidak meyakini kalau itu ni'mah. Maka kaum muslimin, kita wajib meyakini itu kenikmatan. Kalau kita diberi hidayah oleh Allah ke dalam Islam, maka terimalah sebagai kenikmatan dan kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan lisan, dengan hati dan dengan amalan. yakni dengan mengamalkan keislaman itu sendiri, dengan mengamalkan hukum-hukumnya, syariatnya, ibadahnya dan kita mempelajari keislaman itu. Ikhwani fi azakumullah muslimin sedang jumpa yang berbahagia sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar syakiran li an'umillah orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan kita selamat dari keadaan mereka mereka yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah sudah menyatakan wa ista'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid Kata Allah bahwasanya sesungguhnya Allah telah mengumumkan siapa yang bersyukur Allah akan tambah dan siapa yang kufur maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adabnya sangat berat. Suatu kenikmatan ketika diberikan pada seseorang kemudian tidak bersyukur, maka niscaya Allah akan cabut kembali. Allah akan cabut kembali kenikmatan itu sehingga ikhwanifiddin a'azakumullah berapa banyak orang yang tadinya muslimin tiba-tiba murtad Berapa banyak orang yang tadi-tadinya muslimin, tiba-tiba dia menjadi sesat. Berapa banyak mereka-mereka yang tadinya berjalan di jalan Islam, tapi tiba-tiba dia menyatakan, aku tidak perlu dan tidak mau sholat. Aku nggak mau puasa. Aku ingin bebas. Dan aku merasa belum yakin keberadaan Allah. Belum yakin adanya eksistensi Allah. Astagfirullah. Astagfirullah berarti Allah cabut kembali kenikmatan Islamnya. Allah cabut kembali kenikmatan yang besar. Yang tadinya diberi petunjuk. Tiba-tiba Allah cabut kembali hidayahnya. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang ada pada satu kaum hingga kaum tersebut yang menyebabkan Allah mencabutnya kembali. Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan, enggak akan merubah, enggak akan mencabut kenikmatan itu kecuali dengan sebab mereka sendiri yang merubah keadaan mereka, maka Allah cabut kembali kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Maka seorang muslim harus memiliki yang namanya istijabah. Yang namanya istijabah adalah tunduk dengan perintah. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Mereka tentunya kaum muslimin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang sudah mendengar dalil, ada yang belum mendengar dalil. Tetapi istijabah harus ada. Maka kalau belum mendengar dalil, dimaklumi. Dimaafkan. Tapi ketika mendengar, maka dia harus menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami tunduk dan kami patuh. Ini khonidin azakullah yang namanya istijabah. Maka seseorang ketika mendengarkan ayat Al-Quran, dan mendengarkan hadis yang sahih, maka dia harus menerimanya. Wajib menerimanya. Kalau itu adalah perintah, kerjakanlah. Kalau itu adalah larangan, maka jauhilah. Kalau itu merupakan berita-berita, percayailah. Dan kalau itu merupakan ancaman-ancaman, maka hendaklah kita khawatir dan takut kepadanya. Ini yang namanya istijabah barakallahu fiikum. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya Allah ciptakan makhluk yang namanya syaitan yang pasti akan menggoda di jalan hak, di jalan tauhid, di jalan keimanan. Maka siapa yang sudah berikrar dengan keislamannya, dan siap untuk mengamalkannya, pasti dia akan menghadapi syaitan. Pasti dia akan menghadapi syaitan dan bala tentaranya dan pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki. Berarti kita punya musuh. Dan kita akan mengamalkan amalan ibadah tidak begitu saja dengan mudah. Akan ada gangguan, akan ada godaan, akan ada rintangan. Dan itu sunnatullah. Itu sunnatullah fil qawm, fil alam. Apa yang Allah takdirkan semuanya dengan hikmah. Nanti ketika di jannah, di surga, kita nggak akan mendengar lagi lahuan, nggak akan mendengar lagi ucapan-ucapan kosong, ucapan-ucapan dusta. Tetapi di dunia ini kita mendapatkan sekian macam ucapan-ucapan tipuan. al qawli gurura. Ucapannya akan menipu kita dan menipu kaum muslimin yang menyeret dari jalan yang lurus kepada jalan kesesatan. Dan syaitan bersumpah di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Ya, ini akan menyesatkan manusia. Bahkan dalam ayat lain Allah ceritakan, la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Wa bi'izzatik ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu, kata Iblis. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan dalam ayat lain Allah katakan, bahwa iblis menyatakan tsumma atiyannahum min baini aydihim sungguh kami akan datangi mereka dari depan mereka wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin kata iblis di hadapan Allah sungguh aku akan datangi mereka dari depan mereka dari belakang mereka dari kanan mereka dan dari kiri mereka dan niscaya engkau ya Allah enggak akan mendapati mereka bersyukur menghalangi dari syukur, menghalangi dari apa yang sedang kita bahas, yang kita anjurkan dan kita peringatkan kaum muslim untuk bersyukur. Ternyata iblis menyatakan aku akan halang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan engkau nggak akan dapat di mereka bersyukur, kata iblis. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa dari depan mereka artinya akan dibikin kabur tentang akhirat, akan dibikin ragu tentang akhirat. Dari belakang digambarkan betapa indahnya dunia, digambarkan betapa nikmatnya dunia. Dan dari kanan dan dari kiri ditipu dengan jalan-jalan lain yang seakan-akan jalan kebenaran. Ternyata jalan yang menyesatkan. Maka kita butuh senjata. Kita butuh bekal. Dan kita butuh sesuatu untuk menghadapi syaitan. Kalau kita dibikin ragu tentang akhirat, maka baca Al-Quran baca hadis-hadis tentang akhirat, maka akan menambah keyakinan kita, yakni ilmu. Demikian pula ketika dari kanan ditipu, ini jalan yang lurus, kita akan katakan kepadanya man dalil, apa dalilnya? Mana hujahnya? Kalau tidak bisa membawakan ayat dan hadis, maka kita selamat, tidak tertipu oleh iblis. Ketika dunia diindahkan Betapa indahnya dunia, kau jangan tinggalkan. Ini hulwatun khadirah, hijau dan indah. Maka kita jawab, akhirat lebih indah. Kita jawab jannah, surga lebih indah dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik daripada dunia. Daripada al-ula tempat dunia ini. Maka ini senjata. Al-ilm wa sabr. Ilmu dan kesabaran. Wa natallah ta'ala taufiq wal hidayah. ونسأل الله تعالى الثبات على الدين على التوحيد والسنة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia di samping rintangan dari luar dari iblis dan anak buahnya ada pula rintangan dari diri kita sendiri yang bernama hawa, hawa nafsu. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan istijabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Kata Allah, kalau mereka tidak mau istijabah, kalau mereka tidak mau menerima ajakan wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Lihat di pertentangan oleh Allah bahwa hawa bertentangan dengan istijabah dan istijabah bertentangan dengan hawa. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul, maka sesungguhnya mereka mengikuti hawa hawa nafsunya sendiri, kemauannya sendiri, seleranya sendiri. Kau muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Manusia memang punya keinginan, punya selera, punya sesuatu dalam hatinya. Hawa. Dan itu memang fitrah demikian. Tetapi harus kita melihat. Apa yang dihalalkan oleh Allah, jalanilah. Dan apa yang diharamkan, tinggalkanlah. Walaupun mungkin hati cenderung kepadanya, lawanlah. Itu tarikan-tarikan yang akan menghalangi kita dari ketaatan pada Allah. Tarikan hawa adalah tarikan yang menghalangi kita untuk syukur kepada Allah. Dari luar syaitan menghalangi kita untuk syukur, untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Ternyata dari dalam hawa juga sama menarik seseorang. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan. Selalu mengajak kepada sesuatu yang su. Maka ini pun perlu diwaspadai. Ada musuh dari luar dan ada musuh dari dalam. Dan seringkali kita merasa bahwa ini benar. Ini hak. Padahal itu tarikan hawa. Kayaknya kalau begini lebih baik. Kayaknya kalau begitu lebih baik. Jangan langsung kamu terima. Jangan langsung kamu katakan ya. Karena bisa jadi itu adalah hawa yang bertentangan dengan ayat dan haji. Maka sebentar sebagaimana ucapan para ulama la naqbaluha illa bi syahidaini adlain kita tidak menerimanya kecuali dengan dua saksi Al-Quran dan Sunnah. Kecuali dengan dua saksi yang adil. Yaitu ucapan Allah dan ucapan Rasul. Dan kita lihat tafsirnya sesuai dengan apa yang dipaham oleh para sahabat. Para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah. Maka kalau kita memahami bahwa apa yang kita pikirkan ternyata benar, silakan Jalanilah. Tetapi hati-hati. Kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, hawa harus dikalahkan. Pikiran-pikiran pribadi harus dikalahkan. Tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa yang kita lihat bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita katakan mata kita yang salah. Kalau telinga kita mendengar sesuatu ternyata Al-Quran dan Sunnah menyatakan tidak begitu, maka kita katakan telinga yang salah. Kalau kita pikirkan sesuatu bahwa ini kayaknya bagus, ternyata al Quran dan Sunnah menyatakan jelek, kita katakan pikiran saya yang salah. Al-Quran yang hak bahwa itu jelek. Ini khonfidina azakumullah yang namanya istijabah. Yang namanya ketundukan pada qala Allah wa qala Rasul. Maka kalau demikian adanya, Insya Allah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minasyakirin, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang terus bertekad untuk lebih mementingkan Quran dan sunnah daripada hawa nafsu kita sendiri, daripada pikiran kita sendiri, daripada tarikan-tarikan hawa. Memang ikhwan fillah azakumullah, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi syahawat من النساء والبنين والقناصر المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحق والخيل المسومة والأنعام والحرث قال الله ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب kata Allah memang sudah diindahkan dijadikan manusia suka syahwatnya keinginannya kepada para wanita anak-anak dan berbagai macam kendaraan yang ditambatkan, emas, perak, kebun-kebun, dan juga al-harf, peternakan dan perkebunan. Tetapi kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu adalah perhiasan-perhiasan dunia dan Allah di sisinya dipersiapkan yang lebih baik, tempat kembali yang jauh lebih baik dari semua itu. Sehingga fitrah manusia suka pada wanita, suka pada anak-anak, suka pada harta benda, emas dan perak, suka pada keuntungan-keuntungan, suka pada semua itu, peternakan, perkebunan, atau kendaraan-kendaraan yang mewah, rumah-rumah yang mewah, semua wajar, manusiawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang Allah persiapkan yaumul qiyamah kata Allah husnul ma'ab, tempat kembali yang jauh lebih baik dari semua itu. Sehingga di dunia ini kita ambil apa yang halal, tetapi kalau sampai pada yang haram, tahanlah. Kita menjadi rakyat-rakyat yang amanah. Kita menjadi penguasa-penguasa yang amanah. Kita menjadi pegawai-pegawai yang amanah. Kita menjadi bos pemimpin. Juga pemimpin yang amanah. Tidak karena tergiur dengan semua kenikmatan-kenikmatan dunia tadi. Kemudian kita melalaikan perintah Allah. Kita melalaikan syariat. Tidak demikian. Harusnya kita tunduk apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan sabar Insya Allah kita akan mendapatkan husnul ma'ab. Kebaikan yang jauh lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasallahu taufiq wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala as-salamah.